Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini insyaallah kita akan mulai memasuki juz yang ketiga dari buku Aisar dan pada halaman 71 bisa kita lihat apa yang akan dipelajari pada juz ini. Yang pertama tentang hukum al-ta'rif. Yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian hukum mim sukun, hukum ra dan hukum lam. Serta diakhiri dengan pembahasan tentang macam-macam mad far'i. Nah. Kita masuk pada bab yang pertama yaitu hukum al-ta'rif. Ya, Allah kita masing-masing sudah mengenal al-ta'rif. Ya. Al-ta'rif adalah huruf ya, adalah harf ya. Salah satu jenis kalimah ya. Kalimah Arabiah ada harf, ada isim, ada fi'il. Nah, al ini termasuk apa? Jenis huruf. Ya. Nah, harf yang masuk ke dalam isim, ya, merupakan salah satu dari sekian tanda-tanda isim adalah ini al. Ya. Dan fungsi dari al ini adalah untuk mentarif. Di antara fungsinya adalah untuk mentarif, menjadikan suatu kalimah yang awalnya munakkar nakirah menjadi apa? muarraf, ma'rifah. Ya. Masjidun, ya, masjid munakar masih nakirah. Ketika masuk al menjadi mu'arraf ya. Menjadi lebih jelas ya. Lebih tertuju kepada masjid tertentu yang diketahui antara mutakallim dan mukhatab ya. al masjid ya masjid itu masjid ini antara yang berbicara dengan yang diajak bicara sama-sama apa mengerti ya. al ini ya juga dinamakan lam ta'rif atau disebut juga lam ta'rif ya, tanpa menyebut hamzahnya ya. namun memang huruf lam ini sering untuk muncul dengan alif atau hamzah ya. lam ta'rif ini sukun lam ta'rif ini menyandang sukun nah, dan dia akan mengalami satu dari dua kemungkinan hukum imma dibaca dengan apa? Jelas. Nah, idhar atau dibaca dengan idgham. Nah. Nah. <clears throat> Baik. Kita baca contoh-contoh pada halaman 72. Nah, nanti berikutnya insyaallah kita terangkan. Nah, kita baca al-ashhadu الأنهار البشير البنين الجنة الجنة الحليم الحميم الخالدين الخاسرين العلي العليم الغافرين Al-ghalibina Al-Ghalibina Nah, berikutnya Al-fathu Al-fawzu Al-qanitina Al-qanitina القانتين الكريم الكبير الميزان الميعاد الوريد الوعيد الهيم الهون اليمين اليقين Baik. Tadi kita baru membaca contoh-contoh bacaan di mana al dibaca dengan mengizharkan lam sukun ya. Taib. Kapan lam sukun pada al ini dibaca izhar? bila masuk ke dalam kalimah yang awalannya adalah huruf-huruf ini. Apa saja? Hamzah, ba, jim dan seterusnya sampai iya. Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf yang tadi kita baca yang setelah al itu adalah huruf-huruf yang letaknya jauh dari makhraj huruf lam. Makhraj dari huruf-huruf ini berjauhan dengan letak makhraj apa? huruf lam. Ya baik itu adalah huruf bibir ya ataupun huruf tenggorokan dan ada satu dua dari huruf lisan. Ya, coba antum baca huruf lam sukun L. Letak makhraj lam di mana? Tepi lidah depan ya. Tepi depan dengan gusi L. Nah, bila huruf lam sukun ini pada al bertemu dengan huruf-huruf bibir yaitu apa? ba, mim, wawu dan fa maka dibaca jelas. Ya, contohnya di sini tadi al-mizan, al-waridi, ya. Atau huruf tenggorokan ada enam. Hamzah, kemudian apa lagi? Ha, ha, ain, kho ghain, ya. Enam huruf tenggorokan. Ini juga jauh letaknya antara lidah dengan tenggorokan berjauhan sehingga dibaca dengan jelas al. enam. Dan ada beberapa huruf lidah. Ya, coba antum temukan huruf apa yang termasuk huruf lidah dari huruf-huruf komariah ini. Huruf apa? Qaf. Yang di sini. Huruf apa yang bukan huruf bibir juga bukan huruf tenggorokan. Qaf, kaf, apa lagi? Hak huruf tenggorokan. Nah. Apa? Wawu dari bibir. Ya, ya enam. Satu lagi. Ya. Jim, Asal. Ada empat huruf ya dari bibir, ya, eh dari uh, lidah. Jim, ya, qaf dan kaf, ya. Qaf dan kaf masih tergolong jauh, letaknya di belakang. Ya, qaf, kaf di pangkal lidah dengan ujung lidah masih jauh. Kemudian jim dan ya juga di tengah lidah juga ini mungkin masih dianggap jauh. Al-muhim bila ada lam ta'rif atau al ta'rif masuk ke dalam kalimah atau isim yang awalannya huruf-huruf ini yang dinamakan dengan huruf kemariah maka dibaca dengan jelas ya idhar ya yakni membaca dari makhrajnya lam ya, al ya. Baik. Kemudian alif yang di depan yang selalu menyertai lam ini dibaca sebagai hamzah. Ya. Dibaca sebagai hamzah yang berharokat fathah al. Ya. Dan ini akan dibaca hamzah bila mengawali bacaan. Ya, bila mengawali bacaan. Tanda khusus di atas alif ini dinamakan tanda silah atau tanda wasol. Ya. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita perhatikan itu sebenarnya adalah huruf sod, ya, huruf sod yang dipotong bagian belakangnya ya, tinggal bagian kepala itu sod ya singkatan dari silah atau wasl ya silah atau ya, yakni kalimat ini atau huruf ini huruf alif yang akan difungsikan sebagai hamzah dibaca a ya kapan kalau dia me menjadi awal kiroah awal bacaan ya. harus dibaca sebagai hamzah biar nyambung biar terjadi wasl ya, biar terjadi silah karena tidak mungkin kalimat arabiah itu Naam diawali dengan huruf yang sukun ya. Tidak mungkin kalimat arabiah berawal dengan huruf yang disukun ya. Selalu berawal dengan huruf yang berharokat ya. Makanya lam sukun ini membutuhkan apa? Membutuhkan huruf hamzah ini ya ketika mengawali bacaan. Nah, bila sebelum alif lam atau sebelum lam ta'rif ini ada huruf yang lain, ada kalimah, maka hamzah tidak lagi diperlukan. Sehingga cukup langsung dari huruf yang sebelum hamzah langsung ke huruf lam sukun. Ya, seperti yang ada pada bacaan berikut ini. Nah, coba kita baca Rabbal alamin. Ya, dari ba langsung ke lam alifnya tidak lagi difungsikan sebagai hamzah. Ya, jadi yang di atas hamzah, di atas alif itu bukan dhammah, bukan harokat, tapi tanda khusus, tanda silah dari. Wal ula anhumul adzab wa huwal wahidu وإليك المصير يوم الفتح من الغافلين بالحسنى بالبشرى من الجن الجنة Nah, halaman berikutnya. Ainal yaqini bil wadi anil hawa walau karihal kafiruna يخرج الخبأ بيوم القيامة Nah, coba antum ulang dari wal ula coba dibaca. Baca ulang dari wal ula. Sama-sama. lupa menggunakannya dengan sempurna. Minal jinnati. Minal jinnati. Baik. Lanjutkan. hukum apa? Hukum idhar. Ya. Dikenal dengan idhar komari. Ya. Idhar apa? Komari. Alnya al komariyah. Ya. Huruf-hurufnya huruf hamzah, ba, jim namanya huruf komariyah. Ya. Taib. Jadi al dibaca dengan jelas ketika masuk ke dalam huruf-huruf ini. Ya sebagaimana jelasnya al ketika masuk ke dalam kata komar ya komarun kalau ada al di eh, sebelumnya maka alnya dibaca jelas al komar ya nah, maka ini istilah saja untuk memudahkan kita mengingat ya al dibaca jelas untuk huruf-huruf atau ketika masuk ke dalam huruf-huruf ini nah, harus dihafal tidak agar kita bisa betul dalam membaca al ini Nah. Taib, e, kalau sekarang mungkin tidak perlu. Artinya bukan tidak perlu ya, ini bukan sesuatu yang mendesak untuk kita menghafal di mana tanda idhar itu sudah jelas ya. Tanda idhar itu jelas yaitu apa? Sukun ya. Tanda hukum idhar atau tanda bahwasanya suatu huruf itu mengalami hukum idhar adalah adanya sukun di atasnya. Jadi kalaupun kita tidak mengenal atau menghafal huruf-huruf ini insyaallah ya kita akan tetap bisa membaca dengan hukum yang benar. Karena tanda dari idhar jelas beda dengan tanda hukum yang berikutnya yaitu tanda idgham ya tasydid. Baik. Kita masuk pada hukum yang kedua, idgham syamsi. Ya, idgham syamsi juga hukum yang terkait dengan al. Al-ta'rif kalau masuk ke dalam huruf-huruf yang tersisa ya jumlahnya juga sama 14 maka dibaca dengan idgham ya dibaca dengan idgham meleburkan huruf lam ke dalam huruf berikutnya. Nah, kemudian huruf yang berikutnya dibaca dengan tasdid. Nah, huruf-huruf tersebut dinamakan apa huruf syamsiah. Nah, ta, sa, dal dan seterusnya ini namanya huruf-huruf syamsiah. Bila al masuk ke dalam kalimah yang awalannya adalah huruf-huruf ini maka dibaca dengan idgham itu idgham syamsi. Baik, coba kita baca at-tanadi. Langsung di bawahnya as Ya, lamnya hilang. Lamnya hilang secara lafaz ya. Namun dalam tulisan jelas ya masih ada ad-dari. Az-dzunuba. الرسول الزادي السلام Baik, sekarang coba antum baca kolom kedua At-talaqi dan sampai ke bawah Baik. Berikutnya idgham syamsi al pada shin. Asy-syamsu As-subahu Al-wa'ni Al-tayri Al-zalimu Al-lamama An-nasi. Nah, kolom terakhir atau baca syahru. Baik. Atau merhatikan huruf-huruf Syamsiyah. 6. Huruf ta letaknya di mana? Letak makhraj ta. Ujung lidah. Ta. Ya. Fa ujung lidah. Ya, dal, zal, ra, zai, sin semuanya di mana? Ujung lidah. Jadi kalau dibandingkan dengan makhraj lam memang sangat dekat. Shin tengah lidah. Sod ujung lidah. Dot tepi lidah bagian samping. Po dha lam nun semuanya di ujung lidah ya, jadi sebab idghamnya huruf-huruf atau sebab idghamnya lam pada huruf-huruf ini adalah karena letak makhraj keduanya yang saling berdekatan. Nah. Baik, berikutnya ya, sama dengan yang sebelumnya membaca eh, bacaan idgham syamsi di mana di sini eh, ada kalimah atau huruf sebelumnya sehingga alif tidak kita fungsikan sebagai hamzah. Rabbis samawati. Ya, jadi alifnya tidak dibaca, lamnya juga ya diidghamkan ke sin ya. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Baik. Walaysa dzakaru من النادمين ya, nun gunakan dengan sempurna minan nadimina Inna syirka. Inna syirka. Nah, coba ulangi. Walaysa dzakaru Nah, ulangi. Minan nadimina. Nah, berikutnya. Wasabihati sabahan. Sabahan. Sementara kita perlu menerapkan kaidah wakaf ya masih tanwin atau harokat-harokat pada huruf terakhir kita baca apa adanya. Wasabihati sabahan alaihim tufana minhum الصالحون والضفادع والدم هم الظالمون قول الزور من من اللاعبين من اللهب حسن الثواب الثواب والتين والزيتون بعد بالدين طعام الذين طيب ulangi dari wasabihati sabhan Ya عليهم الطوفان Berikutnya membedakan antara al-qamariyah dan al-syamsiyah. Tadi kita sudah sebutkan sebenarnya tidak begitu sulit kita membedakan mana yang dibaca idhar komari, mana yang dibaca Idhar syamsi ya, karena tanda jelas terbedakan antara idhar dan Idhar Apa tanda idhar? Sukun di atas lam. Tanda Idhar apa? Tashrid Ya, Tashrid di atas huruf yang setelah lam. Nah, Coba Mas Hasan, baca coba. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Ulangi. Ulangi. الشمس والقمر بحسبان kan. Samping ya. Wan nakhlu dzatul akmamin Ulangi Wan Wan nakhlu wan nakhlu dzatul akmamin akmami ahsan tadi nunnya sudah sempurna ya wan betul akmami ahsan sekali lagi wan nakhlu wan nakhlu dzatul akmami nah bawahnya dua baris wasak wasak wal marfu'i ulangi wasaqfi wal marfu'i. Di sini enggak ada babunya, Ada enggak? Wasaqfi wasaqfi langsung ke lam. Wasaqfil. Ada. Wasaqfil marfu'i. Sambil me membuang suara qaf wasaqo di kolkolah. Wasaqo. Kurang dengar ya. wasaqfil wasaqfil marfu'i ahsan huwal barrur rahim tahan di ra huwal barrur nah. huwal barrur rahim baik barakallahu cukup baris ketiga keempat والسحاب المسخر والكمل والضفادع والدم ulang mim tasdid beri gunnah sempurna والكمل والضفادع والدم ulangi والكمل والضفادع والدم احسنت الطوفان وال الطوفان والجراد نعم عن اليمين وعن الشمال نعم أحسن تقول والشفع والوتر والظاهر والباطن ulangi والظاهر والباطن Tati wal batinu. هو الظاهر والباطن Ahsan. هو الأول والآخر والظاهر والباطن Ulang yang terakhir. Wal awalu. هو الأول والآخر والظاهر والباطن Modal. Ulang dari awal lagi. Asyamsu wal qamaru. الشمس والقمر بال الشمس والقمر بحسبان والنخل ذات الأكمام والسقف marfu'i. Ulangi. Wasaqfil mar wasaqfil marfu'i. Ahsan. Wal barrur wal barrur rahim. Ya, ada berapa ra? Yang tertulis berapa? Dua. Masing-masing bertasdid. Ini kita perlu hati-hati supaya tidak terlalu banyak getaran huwal bardarr. Jadi cukup ketaranya ya mungkin sekali. Huwal barur rahimu. Tidak terlalu terus bergetar. Nah. Coba ulang lagi. Huwal Huwal barrur rahim Ahsan, ya. Cukup. Berikutnya. Wassahabil muh Wassahabil musakhkhari wafati'a Ulangi, ada mim tasdid wafati'a wafati'a Baik, Hasan, berikutnya Masih antum, masih antum Baris Baris keempatnya al fana الطوفان والجراد عن اليمين وعن الشمال طيب نعم والشفع والوتر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن طيب أحسنت Nah, dari atas lagi. Asy-syamsu Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin wan nahlu dhatul akmami was-saqfil marfu'i huwal barrur rahim. Nah, berikutnya. Wasahabil Musahori ulangi Wasahabil Musahori pada kata yang kedua tasdidnya di atas huruf kho saja al musah sinnya tidak ada tasdid Wasahabil Musahori ulangi Wasahabil musah Bukhari wassahabil mus wassahabil mus ya. Musa bukan mus tapi Musa khoknya yang bertasdid wassahabil musahari nah, khoknya malah hilang tasdidnya Wasahabil musahhari. Baik, Hasan. Welcome Malawat Tofadia. Welcome Malawat Tofadia wat dama. Ahsan. Kafnya disempurnakan umpamanya Welcome, Welcome wal qummala wal qummala wat qaddama ahsan barakallahu fiik Addu fanawal Addu Addu fana Addu fanawal jaroda Nah Anil yamini wa anis shimali Barakallahu fiik ahsan. Nah. Kurang besar enggak tulisan ini? Kurang besar enggak tulisannya? Enggak ya? Jazakallahu khair. <laughs> Berikutnya. والش والشفع والوتر والظاهر والباطن Lagi. Roknya jangan panjang. Wadzahiru wal batinu. والظاهر والباطن Nah. هو الأول والآخر والظاهر والباطن Baik. Ada berapa kata yang tadi antum baca terakhir? Huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kita baca dengan menyambungkan. Ya, jadi jangan kita putus-putus perkata perkata perkata. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ya. Ulangi coba. هو الأول والآخر والظاهر والباطن Ahsan, barakallahu. Halaman berikutnya. Nah, ya. Halaman 75. Coba kita baca dulu. Kita baca sama-sama dulu. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra الطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد Sekali lagi, ya jibalu هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن berikutnya فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم طيب coba diteruskan. يا جبال أوبي معه والطير ولا وألنا له الحديد Nah, dari wa'alanna ini keliru. Wa'alanna ya. Hamzah lam fathah. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد Ahsan, betul. Ulang lagi, ya jibalu sekali lagi. Ya jibalu awwidi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadida. Nah, cukup. Ya. Pada berikutnya. Wal malikul kudusus salamul mu'minu muhaiminu. Baik, Hasan. Ulang lagi. Huwal maliku. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن Baik, Ahsan. Cukup. Berikutnya. Bawahnya. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Wad. Waddam. والدم Ahsan. Lagi. Farsalna. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Ahsan. Cukup. Ke atas ya jibal. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد Hadid. الحديد الحديد حديد طيب Kemudian alanna tasdid alanna iya. lahul hadid alanna panjang Unah. Alanna lahul hadid Jadi unahnya lama kemudian fathahnya juga panjang alanna ya wa alanna baik ulang dari awal ya jibal يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد Ahsan. Baik. Kemudian هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن Baik. Lagi. هو الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن أحسن berikutnya ya فأرسلنا عليهم الطوفان والجرود والقمل والضفادع والدم Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Lagi, fa'arsalna. Saya lagi. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Nah, nafasnya nggak cukup, nggak cukup apa? Ah, ya. Nggak apa kalau memang tidak apa tidak longgar nafasnya bisa dipotong di tengah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Cukup. يا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الأرض يا جبال أوبي معه والطير وعلنا له الحديد Baik, Hasan. Ada yang kurang tadi, awibi. Panjang tidak huruf baknya. Awibi. Panjang. Ah ya, tadi pendek. Ulangi lagi. Ya jibalu awibi panjang. Ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa 'alanna lahul hadida. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminu Pendek Al muhaiminu هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن Baik, Ahsan. Berikutnya. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Ahsan. Nah, berikutnya. Eh, ulang lagi sekali lagi ya. Arsalna alaihim فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع وال <laughs> Nah, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Ahsan. Berikutnya. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم أكيد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن Lagi. هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, demikianlah hukum al-ta'rif. Ya, Kita sudah sampai atau sudah menyelesaikan yang pertama hukum al-ta'rif ya, ada idhar dan ada idgham. Berikutnya hukum pada nun sukun dan tanwin. Nah, jadi hukum itu sebenarnya adalah sifat ya. Hukum adalah sifat aridhah, sifat aridhah yaitu sifat yang kadang muncul, kadang tidak muncul. Nam. Taib. Nun sukun juga mengalami idhar dan idrom. ya. Idhar dan idrom dan juga ada lagi hukum ikhfa serta kolb. Ya. Kalau tadi lam ada dua saja, idhar dan idgham, maka untuk nun sukun dan tanwin di samping idhar, idgham juga ada ikhfa dan qalb. Ya. Yang pertama idhar yaitu membaca nun sukun dari makhrajnya. Ya, coba an. An. Nah, ini namanya membaca nun dengan idhar dan tidak menambah ukuran gunnah. Gunnah pada nun sukun aslinya segini, an. Nah, segitu. Nah, kalau sudah ditambah lagi an itu namanya menambah ukuran gunnah. Nah, maka yang dinamakan idhar yaitu membaca nun dari makrotnya an ya, bukan al. Kalau al namanya sudah menyamarkan nun. ya, tapi betul-betul melafatkannya dari makhraj aslinya an ya, dan memberikan sifat gunnah dengan kadar aslinya an nah itulah makna idhar idhar pada nun ya tentu juga dialami oleh tanwin karena tanwin itu definisinya apa? Tanwin adalah suara nun sukun. Ya. Jadi lafadznya seperti nun sukun, namun tulisannya beda. Ya. Wujudnya tidak ada nun sukun, ya. namun hanya berupa apa? Pengulangan harokat. Pengulangan harokat. Taib. Misalkan mukminun, ya mukminun kita mendengar ada suara nun sukun, tapi kalau kita lihat tulisannya nggak ada nun sukun. yang adalah nun dhammah, ya kemudian ada lagi dhammah yang kedua, ya menunjukkan bacaan tanwin. Nah, maka tanwin juga mengalami hukum yang sama dengan nun, ya ada idhar, ada idgham, ada yang lain, ikhfa dan qalb. Tapi sekarang contoh bacaan idhar nun sukun. An asri Nun dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. An asri baca. Min Hawli. An Amtu. An'amtu. Ya, ha kemudian ain. Lalu ketemu dengan ghain. Min ghairi. Min ghairi. Tunhauna. kha ya dari contoh-contoh tadi kita bisa mengambil huruf-huruf idhar dan semuanya adalah huruf-huruf halki, huruf tenggorokan nah jadi sebagaimana tadi al ketika bertemu dengan huruf tenggorokan dibaca idhar ya maka juga ketika bertemu dengan atau ketika terjadi baca nun sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf halki juga dibaca idhar ya Taib. Nah, jadi sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah jauhnya letak makhraj antara nun dengan huruf-huruf tadi, ya. Bagaimana dengan huruf-huruf bibir? Nun dengan ba, nun dengan mim, nun dengan wawu, nun dengan fa. Ya, ternyata hukumnya bukan idhar, ya. Hukumnya apa? Ada yang mengalami ikhfa nunnya ketika bertemu dengan fa misalkan atau mengalami idgham ketika bertemu wawu ketemu dengan apa? Mim. Ya. Taib. Kenapa demikian? Padahal letaknya juga mungkin bisa dikatakan jauh ya. Coba antara lam dengan nun, eh, lam dengan mim coba. Al mukmin, ya. Al mukmin. Tadi dibaca apa? Idhar al mukmin. Sekarang nun bertemu mim. Apakah juga dibaca idhar? Tidak. Ya, kalau Ditanya kenapa demikian, maka jawabannya adalah karena demikianlah sifat bacaan yang sampai kepada kita yang kita warisi dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tadi yang kita sebutkan alasannya adalah karena jauhnya makhraj itu adalah sebab-sebab yang hissi saja yang membantu pemahaman. Ya. Pada asalnya kenapa kita membaca seperti ini adalah alasannya karena apa? Demikianlah kiroah yang sampai kepada kita. Ya, sunnah yang kita ikuti dari apa para ulama sebelum kita yang mereka juga membaca seperti guru-gurunya yang bersambung dengan sanatnya sampai Rasulullah seperti itu caranya membaca ya, jadi alasannya adalah karena demikianlah kiroah yang sampai kepada kita yang kedua karena tadi ya alasan-alasan yang mungkin bisa memahamkan atau memudahkan pemahaman jauhnya letak makhraj ya sehingga terjadi apa idhar atau dekatnya dengan makhraj dalam makhraj sehingga terjadi itu Al-Muhim kalau ada nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halki bacalah dengan idhar. Apa tadi makna idhar? Pada nun membaca nun dari makhrajnya tanpa menambah ukuran kunnah. Bukan membaca nun dari makhrajnya dengan menghilangkan kunnah. Dan ini mungkin sebagian kita mempraktekkan dengan cara yang keliru ya. Memberikan makna idhar tidak dengan apa dengan makna yang benar ya sehingga justru runahnya hilang an asri contoh yang keliru an asri runahnya mana hilang ya padahal runah itu adalah mah, apa sifat atau termasuk hak yang harus kita berikan ya, sifat lazimah sifat yang terus ada pada nun an jadi tetap ada runah ya, walaupun namanya idhar bukan berarti hilang gunnahnya An asri min hawli tidak diberi gunnah sekadarnya ya sekadar yakni sebagai sifat asli dari nun Nah, kita tambahkan contoh-contoh idhar an aminu Azabin alimin عذاب أليم ومن أصدق معتد أثيم ناصح أمين ومن أوفى أمة أجلها برزخ إلى يوم نعم عليما حكيما من حيث شئتما hati-hati melafatkan fa diikuti dengan shin fa sya masing-masing dilafatkan dari makhrajnya min haitsu syi'tuma ladun hakimin min haitsu la tarawnahum على كل شيء حفيظ فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم نعم اظهر نون سكون او تنوين pada kha من خشيه ربهم من خشي الرحمن بل هم قوم خصمون خصمون بل هم قوم خصمون لمن خاف مقامي أعجاز نخل خاوية من خفت موازينه ya idhar nun sukun atau tanwin pada ain لبعض عدو لظلم عظيم مصروفا عنهم أنعمت عليهم وأجرا عظيما dhi ya tebal pokoknya wa ajran 'aziman wa an'amta 'alayhi. Baik. Idhar nun sukun atau tanwin pada ghain. Akharani min ghairikum من ظل إخوانا عذاب غير مردود عذاب غير مردود Coba ulang satu baris akharani طيب ذلك وعد غير مكذوب أم خلقوا من غير شيء طيب halaman berikutnya ولا طعام إلا من غسلين فسينغضون إليك رؤوسهم ru'usahum. Ulangi wala ta'amun Baik. Kemudian contoh idhar pada ha. Kita baca liyastakhfu minhu لولا ينهاهم على علم هدى فأعرض عنهم فريقا هدى ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز أنهاكم عنه وجعلنا منهم منها خلقناكم منهم المؤمنون منهم المؤمنون عنها معرضون إن هو إلا ذكر نعم Nah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah kita lanjutkan bab uh, ikhfa, kemudian idgham dan qalb, kelanjutan dari hukum uh, nun sukun dan tanwin pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta